Mengaji dan mengkaji. Yatlun mengaji. Membaca bacaannya. Wa yatadarasuna fima bainahum saling mengkaji isinya. Melainkan turun ketenangan. Limutin rahmat dikelilingi malaikat. Disebut-sebut oleh Allah nama-namanya di sisinya. Akhirnya merekalah yang berhak mendapatkan janji Allah yang pernah disampaikan kepada malaikat-malaikat sayyahin yang berkeliling di majelis-majelis zikir. Dan yang dimaksud yang dimaksud majelis zikir adalah majelisul ilm seperti yang dikatakan oleh Imam Atha Al-Khurasani seperti yang dikatakan oleh Imam Atta Al-Khurasani. Setelah malaikat itu laporan kepada Allah, Allah memberikan satu apresiasi. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman yang mendapatkan keberkahan berkat-berkat teman-temannya yang serius. Jadi yang nggak serius itu mendapatkan yang hanya iseng mendapatkan, apalagi yang serius. Kajian kita kali ini judulnya apa? Ada yang ingat? Duh, nggak ada judulnya, Pak. Alhamdulillah, masih ingat judulnya. Tradisional. Orang-orang awam sering mengartikan tradisional dengan istilah salafiyah. Dan di dalam kegiatan hariannya, di dalam ibadahnya, mereka membuat trademark sendiri. Bahkan kalau kita ajak dialog, ciri khasnya lakum dinukum waliyadin. Tapi anehnya sama non-muslim, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Inilah yang kita dudukkan. Ya. Intinya berangkat dari firman Allah Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Miskinnya kita kepada Allah ada dua. <clears throat> Miskin jasmani akan supply nikmat-nikmat materi. Ya. Yang minimal diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Waqi'ah afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun afara'aytumun nar allati turun apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan yang sebelumnya juga mani kita memancar ya kemudian Afara'aitum ma tahrusun. Tumbuh-tumbuhan yang meninggi dengan sendirinya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Afara'aitum afara'aitumun nar allati turun. Empat sumber kehidupan manusia. Mani wujudnya manusia di dunia. Tumbuh-tumbuhan hidupnya manusia di muka bumi. Air Allah ciptakan segala yang hidup dari air. Artinya Allah jadikan hidup semua dari air. Yang keempat, api. Fakir. Dan fakir kita kepada Allah, rohani, akan supply nikmat nikmat syariat. Yang Allah katakan, al yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Subhanallah, nikmat. Makanya ketika Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ijtima'ul Ijtima'ul Juyusil Islamiyah membagi nikmat ada dua. An-ni'matul mutlaqah yaitu ni'matul hidayah ilal Islami wa sunnah. Masya Allah, Pak. Ya, nggak usah kita cari contoh. Saya sendiri, kalau saya masih ikut agama mbah saya, mungkin minimal jadi dukun. Ya, dukun dan mungkin paling terdepan memusuhi dakwah ini. Karena saya sejak SMA itu sudah nantang orang-orang Muhammadiyah itu. Itu diajak jimat saya banyak, tapi ini bukan jimat ya mas ya? Ini beli di Mekah mas. Nah, Allah mensifati dirinya, Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya, lagi terpuji. Kaya terpuji itu jarang makhluknya, yang ada Allah, sempurna. Dengan kekayaan mencukupi hambanya. Dengan keterpujian berhak untuk memerintahnya. Makanya muncullah ayat berikutnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya seluruh konsekuensi ibadah dilengkapi Allah. Enggak ada. Enggak lengkap. Apa sekarang yang enggak dilengkapi Allah? Allah memerintahkan sholat Allah lengkapi seluruh kebutuhan sholat. Allah perintahkan kita zakat. Allah penuhi seluruh berbagai macam cara kita supaya ada yang kaya sehingga melugar zakat. Begitu juga puasa. Ya. Ini makanya penghuni surga ketika pertama kali masuk surga ikhwan yang disyukuri pertama kali itu bukan sur bukan istananya yang megah Enggak. tidak dari yang cantik. Pasangan-pasangan yang tampan tidak. Tetapi وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ Itu. hanya kita syukurin. Caranya dua. Sering berdoa untuk memantapkan hidayah. Makanya di dalam al Fatihah ya Ihdinas al mustaqim. Kenapa? 17 kali diulang-ulang. Ada yang menganalisa umatnya Muhammad itu non muslim katanya mengatakan umatnya Muhammad itu sesat buktinya tiap hari minta petunjuk minimal 17 kali itu kalau nggak orang sesat kan nggak mungkin kita inilah yang mendapatkan petunjuk hadirin sekalian dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab yang risalah, surat diturun dikirimkan ke temannya yang ada di Damaskus. Kenapa? Walaupun kita ini sudah mendapatkan hidayah, tetap minta. Ihdinas suratul mustaqim ini kan untuk level semua muslim dan muslim itu beda-beda. Ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk alias tidak menguasai Islam sama sekali. Cuma nama tok. Sehingga dibutuhkan ya Allah tunjukkan aku di dalam memahami al-Islam kalau menurut Imam kalau menurut Abdullah ibnu Mas'ud Al-Quran kalau menurut Abdullah ibnu Abbas ya yeah? Ada orang yang sudah mendapatkan petunjuk untuk mempelajari, tapi belum bisa mengamalkan. Juga tetap butuh ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang mendapatkan petunjuk secara global, tapi rincinya belum. Secara global, saya ngakui mas, Islam itu benar. Tapi dalam rinci-rincinya masih belum bisa mengamalkan. Contoh aja, banyak Ibu-ibu, kalau kita tanya, gimana bu, muslim? Iya. Gimana menurut perasaan ibu menjadi seorang muslim? Oh bangga pak. Kenapa? Kenapa ibu nggak jilbaban? Nah, butuh ihdinas siratul mustaqim. Salat iya. Haji iya. Umrah tiap tahun. Jilbab belum. Ihdinas siratul mustaqim. Kalau seandainya kita sudah mendapatkan hidayah global dan rinci, Jamin nggak ke depannya kita nggak meleset? Hmm? Jamin kita istiqomah terus. Wala tadri nafsum maza taksibu ghada. Enggak ada yang tahu apa yang dia perbuat nanti ke depannya. Dia nggak tahu diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala suatu khatimah. Sementara Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dihitung pungkasannya. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah sampai akhir hayat. Wattaqi eh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi kita baca. Jangan diplesetin, dibalik Nah, udah deh sekarang anjuran-anjuran aja nanti is menjelang mati Jadi itu kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun artinya Pak yang mengukir Islam sejak kecil aja nggak jamin mati dalam keadaan muslim apalagi yang dada nah oke okay. seandainya anda dijamin sampai mati istiqomah Seandainya Anda dijamin masuk surga seperti para nabi, tetap butuh berdoa ihdinas siratal mustaqim dalam rangka untuk menunjukin orang lain. Seakan-akan, ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam mengajarkan dan sunnah kepada orang lain. Jangan sampai menyesatkan. Ihdinas suratul mustaqim. Berapa banyak orang sudah punya ilmu, tapi ternyata menyesatkan umat karena jualan fatwa. Itu. Apalagi fatwa Luar di Indonesia itu gampang masuk angin. rokok diputuskan di padang panjang. Sampai Jakarta makro, coba sampai Jawa Timur, halal berarti. sampai Lombok, halal. Ya, itu masuk angin. Nah, inilah hadirin sekalian, semua antara kita tidak ada yang tidak butuh اللهم إنا نسألك الهداية والتقى والعفاف والغنى Bahkan Rasulullah mengajarkan doa ketenangan hati hidayah panjang sekali. Allahumma rabbi a'inni wa la tu'in alayya wa tansurni wa la tansur alayya wa mkurni wa la tamkur alayya wa wahdini wa yassiril hudayya وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك سكارا لك رهابا لك مطوعا اليك مخبدا اواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وسدد لساني وثبت حجتي و وسب حجتي واجب دعوتي وسل سخيمة قلبي إنك Imam Ibn Qayyim. Guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah lepas duduk dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Dan yang dibaca adalah ini paling terpenting diulang-ulang. Kenapa wahai syekh itu kamu lakukan? Ini adalah bensin hidup saya. Ya, bahan bakar. Kalau enggak, Masya Allah apalagi fitnah syubhat syahwat yang dikatakan oleh Imam Imam Az-Zahabi asyubhatu khattafatun subhat itu sangat menyambar wal qulubu dha'ifatun hati itu lemah eh? nah ini kita teguhkan dari sini hadirin sekalian kita bisa simpulkan katanya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani di dalam kitab Al-Qa'id ila tashihil aqaid kitab ini Masya Allah wajib dibaca setiap talibul ilm. Ditahkik oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ya. Dia mengatakan innama kamalil makhluk inti kesempurnaan makhluk ala hubbil haq ditentukan cintanya dia kepada kebenaran wa karahiyatil batil kebencian dia terhadap kebatilan dan manusia, subhanallah, difitrahkan atas itu. Manusia condong kepada kebenaran, itu diciptakan oleh Allah pendorong-pendorong penopangnya. Makanya, subhanallah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Ikhwan, kalau bukan Allah yang membuat kita itu senang iman, senang kebaikan, senang masjid, benci gedung bioskop. Maka nggak ada. Makanya antum ukur aja. Antum ditawari dua sekarang nonton bola abang ngaji? Kok ngaji mukmin? Antum ditawari nikah syar'i sama mut'ah. Mana yang dipilih? Kok mut'ah? Ah, berarti hancur. Dengan demikian, untuk menengarai orang itu baik tidak cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan. Dan hadirin sali'an masing-masing Allah ciptakan dengan kondisinya. Kebenaran diciptakan sulit. Ya, bahkan banyak rintangan supaya manusia di dalam rahimnya ada perjuangan. Tapi nanti diganti oleh Allah kenikmatan yang berlipat-lipat dari syahwat yang dia dapat dari maksiat. Kalau seandainya maksiat. Dan begitu juga Allah bikin semua maksiat itu ada syahwatnya. Supaya manusia penasaran, tapi nanti diganti anda berlipat-lipat di akhirat. Makanya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak. Wa khuffatin naru syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan yang syahwat-syahwat. Rawahul Bukhari. Bahkan ada salian hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi. Wa Nasai wa Ibn Majah Abu Dawud dan Hakim. Hadis ini sahih. Lama khalaqallahu al-jannata wa nar ketika Allah menciptakan surga neraka, arsala Jibril ilal jannah. Allah utus Jibril ke surga. Faqala unzur ilaiha. Eh Jibril, tengok tu surga. Faraja ilaihi, maka Jibril balik kepada Allah. Faqala wa izzatuk لا يسمع بها ahadun illa دخلها Ya Allah, demi izahmu, tidaklah ada satu hambamu yang mendengarkan tentang surga, pasti pengen masuk. Wa amara bi, wa, wa, wa umira biha. Wa haffad bil makarih. Kemudian diperintahkan dengannya. Ternyata surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak-enak. Faqala irji ilaiha Kemudian Jibril disuruh balik lagi. Faraja'a kembali. Faqala wa izzatuk. Laqad eh, khibtu la yadkhulaha ahadun. Ya. Demi izzah wa izzatik. Ya maaf. Wa izzatik. Demi izzahmu ya Allah. Hampir-hampir tidak ada satupun orang yang bisa masuk. Masya Allah. Karena sulitnya. Kata Jibril wa izzatik laqad khiftu. Sungguh saya khawatir alla yadkhulaha ahadun. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Terus kemudian wa umira Allah perintahkan surga ini surga maksudnya dijadikan eh neraka maaf dijadikan hubbat bisyahawat dikelilingin yang syahwat eh, sebelumnya gini qala kemudian Allah berfirman kepada Jibril idhab ilan nar pergilah ke neraka fandur ilaiha tengoklah Faraja'a kemudian kembali waqala dia berkata wa izzatik demi izzahmu ya Allah la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha enggak ada ya wa izzat la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha tidak ada seorang pun yang mau masuk fa umira biha fahubbat bisyahawat ya raka dikelilingi syahwat faqala irji ilaiha baliklah untuk tengok faraja'ah dia kembali kepada Allah faqala wa izzatik demi izzahmu laqad khashitu saya khawatir alla yanjua minha ahadun tidak ada yang lolos seorang pun hampir semuanya enak jalan surga itu makanya surga dibikin murah mudah sulit neraka dibikin mahal, bayar mudah. Itu. Senang semua. Hampir-hampir nggak ada yang lolos. Karena semuanya rata-rata menyenangkan. Ya, lihat sekarang inovasi maksiat. Ya. Inovasi maksiat. Semuanya menyenangkan syahwat. Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Dari sinilah hadirin sekalian godaan dibuat oleh Allah, ya, ujian diciptakan oleh Allah buat kita untuk perjuangan kita. Sehingga yang mukmin tegar teguh, sabar, yang kufar dia akan terhempas ke dalam berbagai macam nikmat yang isinya adalah maksiat, syahwat yang isinya adalah فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا fa'innal jahim hiya al-ma'wa. Itu kelompok kufar wal munafikun, penikmat dunia yang melupakan akhirat. Yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Inilah mukminun, inilah pengejar akhirat, pencinta surga dan dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Dengan otomatis mengorbankan hawa nafsu. Nah, dari sini hadirin sekalian, agama itu bertingkat-tingkat. Ada larangan karena adanya neraka. Ada perintah karena adanya surga. Ada keimanan karena adanya Allah. Dan ada hal-hal yang gaib yang harus kita yakinin. Dan semua itu musuhnya satu, hawa nafsu. Namun, kata Imam Al-Mawardi, <clears throat> di dalam kitab ada Dunia Waddin, bedanya syahwat dengan uh, hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sikap melampaui batas dalam masalah urusan agama, dan syahwat sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Contoh, Allah berfirman, zuyina linnasi hubus syahawat. Nah, terus kemudian orang-orang yang dikatakan puasa as sawmu junnatun ya yastajinnu biha al-abdu anin nar kerama syahwat godaan makan minum perempuan macam-macam nah kalau su itu sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia tuh Lihat aja, semua tag eh, hal-hal eh, yang terkait dengan melampaui batas urusan agama itu diungkapkan Allah hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengabulkan ajakanmu Muhammad agama, ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Rasul juga dikomentari oleh Allah, wa ma 'anil hawa dalam masalah menetapkan agama in huwa illa wahyun yuha afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa apakah di antara kalian ya tidak mau mengerti, memahami, mengetahui siapa sih sejatinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang memerintah melarang ini jangan, ini iya karena hawa nafsunya. Ini halal, ini haram karena hawa nafsunya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'un li sunnatil jahiliyah. Tiga orang yang sangat dimurka oleh Allah. Mulhid fil haram. Orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Kemudian orang mencari sunnah jahiliyah untuk dihidup-hidupkan di dalam Islam. Dan ketiganya orang yang menumpahkan darah mukmin yang halal eh, apa namanya yang haram yang tidak ada alasan yang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya la zawalu dunya hilangnya dunia seisinya ini ahwanu indallah lebih ringan di hadapan Allah min qatlil mukmin dari pembunuhan seorang mukmin dari mana kita bisa membenarkan aksi teroris dan berbagai macam aksi-aksi yang lainnya? Halo salian nafsu. Nah ini. Untuk menentang hawa nafsu biasanya sulit. Dan itu minimal diganjal oleh empat perkara. Diganjal habis. Ya. ya kadang-kadang ya, ganjalan itu sampai susah untuk keluar. Ya. Yang pertama, orang tahu itu kebenaran, tidak mau mengakui bukan karena apa-apa. Ikhwan, teman-teman lama saya itu kitab kuning yang lontok. Wah, kalau disuruh baca kitab kuning mana yang nggak bisa, ya? Tapi hadirin sekalian, nggak usah jauh-jauh di dalam kitab I'anatul Talibin yang kajian utama mereka kepakai kitab itu. Yang itu pertama kali diistilahkan kitab kuning. Di situ disebutkan tahlilan itu haram. Bid'ah yang paling mungkar. Dikasih pahala orang yang melarangnya. Kurang apa? Ya, tapi itu kayak Yahudi disuruh nunjukkan ayat-ayat yang terkait dengan surat Rajam. Giliran nyampe ayat itu ditutup. Nggak dibaca. Dilewatin, ngelompat. pak kok ngelompat kajiannya? ya Ini kayaknya muridnya belum siap. Nah itu. Ada. Alasannya adalah gengsi. Sama. Dan gengsi itu ada dua. Gengsi. Saya dulu berkuar-kuar. Tahlilan itu sunnah. Selamatan itu sunnah. Eh sekarang bid'ah. Waduh, coba bayangkan Pak. Malu hati, malu muka, tahu nggak? Iya. Masya Allah. Kita dulu katakan maulid Nabi itu sunnah. Sekarang kita katakan bid'ah. Malu hati. Dan memang pahit. Hadirin sekalian, eh, perlu diketahui kenapa menyampaikan akidah itu perih sekarang. Beda menyampaikan masalah akhlak, tazkiyatun nafas, dan fikih-fikih. Karena rata-rata mereka kaji harian. Kalau ini jarang mereka. Kaget. Makanya mereka ambil Imam Syafi'i itu fikihnya cok. Sehingga bisa kita katakan akidahnya Ash'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, perekotnya Qadari, ekonominya Yahudi. Jangan kenceng-kenceng. Jangan direkam ya mas ya. Bahaya loh mas. Iya bahaya ini. Oh, Benar enggak? Ya, bahkan subhanallah ucapan Imam Syafi'i tentang masalah akidah seambrek yang ditumpu oleh Imam Al Baihaqi di dalam kitab Manaqib Imam Ash Syafi'i sudah dinyatakan enggak ada. Ada ini sekalian gengsi. Nah, gengsi lebih parah lagi kalau tokohnya disalahkan. Nah ini problem lagi. Bahkan kadang gini, mas kalau saya yang disalahkan terima aja mas. Memang anak bodoh. Nah kalau kiai saya nggak lebih. Nah ini repot. Apalagi ada embel-embelnya mas. Nggak mungkin deh kiai saya salah. Wong di Mekah itu 15 tahun nyopir. Gitu. Di Medina itu 8 tahun. Mosok salah. Wong kalau ngaji itu Qurannya ngelontok, hadisnya ngelontok. Nah, problem oh, pak. Oh, ini lebih kekeh. Saya kalau disalahkan terima pak. Kalau kisah saya nggak bisa, nggak bisa. Pokoknya deh surga neraka menurut kisah saya. Ya, ngomong apa? Nah, mulai dalilut, kalah dalil gelut. Hmm, ya. Dalil, dalilut. Oh iya. Wah, kebukan berani. Ya, ini berani karena apa? Sudah kehilangan argumen. Akhirnya dalilut. Inilah problem pencarian kebenaran semakin tertarung di kaki sendiri, semakin sulit dan semakin kusut di tengah masyarakat. Makanya orang menyampaikan kebenaran di zaman sekarang itu sering saya umpamakan Pak. Walaupun perumpamaan ini remeh banget sederhana tapi bermakna. Orang menyampaikan kebenaran yang hak apalagi akidah, sunnah lawan bid'ah itu seperti naik gunung licin bawa satu kental kedelai titik-titik. Selanjutnya menerima kebenaran buka di, menolak kebenaran bukan karena kebenarannya nggak jelas. Problem per, selanjutnya kebenaran itu tertolak karena watak orang itu pengen kebenaran itu dibikin nggak jelas. Sudah jelas pun dibikin nggak jelas, dibikinin subhat. Ya kan? Apa yang nggak dibikinin subhat? Bahkan hampir seluruh sunnah Rasul dibikinin subhat. Jenggot katanya milik orang Arab. Iya dah. Jilbab khas pakaian orang Arab. Islam garis keras. Tes tempelnya apa? Wahabi. Orang yang sekarang longgar, nggak setia terhadap agamanya dikasih stempel Islam rahmatan lil alamin. Islam. Ini tujuannya tidak lagi, tidak lain ingin kebenaran itu tidak jelas. Sehingga usaha kita untuk menjelaskan berbagai macam cara kebenaran lewat dalil Quran dan Sunnah seamrek dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah di, di dunia maya, televisi, radio. Rata-rata mentah. Karena apa? Pingin terus kebenaran itu nggak jelas. Dengan cara menandingi subhat. Apalagi subhat itu khotofatun. Menyambar. Kadang-kadang dihadirkan simpel banget. Mas, antum kalau beragama mau jangan kolok kolot no kan rasanya dituduh kolok itu tek begitu kan ya coba katanya sekarang titel di dalam ma, dunia mereka orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan setia dituduh puritan, ortodok, kolot. Sementara mereka yang tidak setia terhadap Al-Quran dan Sunnah dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin, fleksibel, memasyarakat, membudaya, apa mau lagi apa? Ya, menusantara. Itu. Jadi Islam Nusantara itu anak gelap hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jin, dengan kejawen. Hasilnya anak jin. <coughs> ya. Itu mut'ah sebentar, nanti juga pisah. Cari pasangan lain. Itu. Selanjutnya di kesalian ini problem kenapa kebenaran itu tertolak. Yang ketiga adalah kebenaran tersebut, maaf, konsekuensi mengikuti kebenaran, meninggalkan kebatilan memberikan konsekuensi hilangnya popularitas, keduniaan, dan kedudukan. Ayo, sekarang saya tanya sama antum. Masya Allah, hulu jahil, bisnisnya subhanallah, mendirikan catering. 90% pelanggannya kalau nggak ulang tahun selamatan. Ya? Hah? Ayo. Waduh Pak, Nggak boleh semua. Aduh, Masya Allah. Nah, itu kepala kayak muter tiga kali. Ya. Coba sekarang umpamanya saya jadi tokoh terkenal. Karena memang ditokohkan rajin solawatan. Bisa mengatakan solawatan ini nggak benar. Ya bisa. Apalagi sekarang ini bertengger pada posisi-posisi yang menggiurkan. Inilah ujian yang terberat. Yang sudah dilalui oleh salafun soleh. Bagaimana Abu Bakar dengan tekad hijrah. Tinggalkan itu tanah. Berbagai macam peluang-peluang dunia. Bahkan membawa ala kadarnya ke dalam ke Medina. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Begitu juga Zubair bin Awam. Uh. Itu konsekuensi hijrah. Nah makanya kalau antum hanya meninggalkan coba setelah ngaji ya Allah ternyata kerja di bank nggak boleh. Nah, padahal kreditnya, tanggungannya, buahnya tinggal nggak? Ntar dulu pak. Itu. Insyaallah Coba bayangkan sekarang pak, antum bisnis sewa tenda, pelaminan, kemudian suami istri yang nyanyi. Iya, suaminya nampu orjennya, istrinya yang nyanyi. Tiba-tiba ngaji nggak boleh. Waduh, masya Allah. Hmm. Amruk bisnisnya. Tiap hari itu gatel mau nyanyi. Hmm. begini itu dikiniin aja. Ya. Gimana Pak? Bahaya. Masya Allah. Hmm. Selanjutnya orang itu menolak kebenaran dikarenakan bukan kebenaran itu nggak ada argumennya. Apalagi dia kini dinyatakan batil tidak karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi ternyata sombong. Ya, dan sombong al-kibr Rasulullah memberikan definisi apa? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nasin gitu. Sombong ialah menolak kebenaran, meremehkan orang dan itu ternyata saling tupang menopang. Orang itu kalau sekarang menolak kebenaran pasti meremehkan yang membawanya. Dan orang kalau sudah meremehkan yang membawa kebenaran pasti akan menolaknya. Nasallallahu ya. Eh, ini dominasi orang-orang yang sudah bertitel tinggi, punya posisi sosial mapan atau ditokohkan sementara sudah meyakini bahwa dialah sentral kebenaran bahkan monopoli hak itu ada di tangannya ternyata dia ditegur salah bahwa yang negur ini benar Masya Allah nggak gampang makanya kita temukan orang-orang yang seperti ini banyak dan itu khilaful as-salafus soleh, katanya Imam Ibnu Battah. Kata beliau, jalan saya temukan ada orang berdebat dalam suatu masalah. Kemudian dalilnya jelas salah satunya yang satunya rujuk. Dan ini menyelisihi jalan salafus soleh. Debat kita bukan untuk menang-menangan. Dialog kita bukan untuk gaya-gayaan. Bahkan Imam Syafi'i Ridwanullah Ali, mencontohkan contoh yang baik. Ya. Ketika Abdul A'la ya, muridnya berada di majelis. Masya Allah. Saat Imam Syafi'i menyampaikan pendapat, Abdul A'la tidak setuju terhadap pendapatnya. Akhirnya di tengah proses ngaji begini, dia itu pergi. Pergi Subhanallah setelah ngaji begini kemudian sholat Imam Syafi'i datang ke rumah diketok. Kaget. Siapa ini? Tumben. Assalamualaikum. Ini suaranya saya kenal. Salam yang kedua. Ini kan Imam Al-Imam Syafi'i. Setelah dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Abdul Ala. Kita sepakat di dalam banyak masalah Masa dengan kita berbeda dalam satu masalah ini kita putus? Subhanallah. Abdul Ala langsung lemes. Langsung mengakui apa yang dilakukan itu salah. Inilah ukhuwahnya salafun soleh. Bersih dari berbagai macam intrik, hasut, sombong, dan hawa nafsu. Sehingga dan apapun itu selalu ada titik temunya. Kalau kita perbedaan itu selalu mengarah pada perpecahan. Gitu. Kecil aja jadi besar, apalagi yang besar. Gitu. Nah, selanjutnya yang menyebabkan orang menolak kebenaran adalah al-hasad, yaitu hasud. Hasud ini menginginkan hilang nikmat orang lain atau pindah ke tangannya kalau bisa. Dua demikian Terkadang kebenaran itu ditolak bukan karena tidak benar, karena hasut. Kan apalagi rival ya, saingan dalam masalah bisnis, saingan dalam perjodohan. Itu membuat orang yang bersaingan ini kadang tidak saling mender mau menerima nasihat. Nah, sekarang hadirin sekalian, kenapa ini mungkin ada yang tanya, kenapa kebenaran itu tidak dibikin oleh Allah gamblang jelas sehingga tidak ada orang yang ragu sama sekali. Kebatilan itu dibikin oleh Allah gamblang jelas sehingga semua orang tidak mau mengikuti. Bahkan dibikin adanya subhat supaya dalam proses mencari kebenaran ada perjuangannya, ada susah payahnya, ilmu bisa dihadirin, majelis ilmu bisa dihadirin, ulama bisa dikaji. Dari situlah orang orang e, mengembangkan keilmuan. Begitu juga kebatilan. Kebatilan tidak dibikin oleh Allah gamblang sehingga nanti nggak ada orang sesat. Ini suatu hal yang wajar. Nah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di dalam proses beragama Sering saya katakan beragama di Indonesia ini ada tiga kelompok. Beragama Allah ajaran. Ini biasanya dasarnya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Nah yang kedua Allah turunan. Dasarnya apa kata tokoh, apa kata hawa nafsu, apa kata perasaan. Dan sepakat kampungnya. Ini ya, kayak-kayak Nabi itu diutus di kampungnya. Nah yang ketiga beragama ala kadarnya. Dan ini silent majority pak. Banyak. Inilah yang sekarang proses untuk dikristenkan, untuk diyahudikan, untuk di ini. Dan ini rata-rata banyak. Apalagi pengajaran Islamnya lemah, sisa-sisa peninggalan agama asli itu masih kental. Keyakinannya klinik masih kuat, perdukunan masih diwiasakan, tradisi-tradisi nenek moyang masih hidup, animisme, dinamisme menji, menji, menghiasi ibadah ritual keagamaan mereka. Bahkan Buddha Hindu menjadi baju Islamnya. Nah, ini. Nah, semua ini membuat orang yang menyampaikan kebenaran semakin berat. Semakin berat. Bukan semakin hari semakin mudah. Nah, hari ini sekalian, kita lihat sekarang ini mayoritas umat Islam rata-rata kena penyakit lima minimal. Katanya Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Yang pertama, at-taqsir fi badlil wus'i. Lemah di dalam mencari kebenaran. Kelemahan itu ditandai dengan malesnya datang hadir ke kajian. Bahkan kalau tidak ngerti, Pak, maaf. Subhanallah, ada orang baru beli komputer, nggak bisa buka. Itu permannya ditelponin semua, suruh hadir cepat. Pak, tolong Pak, bantuin komputer saya, Pak. Baru beli HP, nggak bisa buka, nggak bisa ngoperasikan. Mondar mandir datang ke tempat jual beli ini tokonya. Sekarang nggak bisa sholat, mendar-mandir nggak ke ustad. Hmm. Sekarang nggak bisa tata cara wudhu, mondar-mandir nggak ke ustad. Bahkan hadirin sekalian, ya sudahlah. Cenderung kalau beragama pakai aliran Jabriyah, kalau berdunia alirannya Qadariyah, nggak percaya takdir. Kan gitu Pak. Pasrah. Pak, kok nggak ngaji Pak? Ya udahlah Pak, saya mudah-mudahan ya seperti ini, jangan-jangan surganya lebih baik. Hmm. Dan orang yang sombong-sombong ngaji itu belum tentu Pak surganya Pak. Nah itu, itu dibalik-balik. Coba Bang, nggak ada kerjaan di Lombok lari nggak ke Surabaya kalau ada peluang, lari nggak ke Jakarta kalau ada peluang, lari nggak ke Mekah Mekah, Medina kalau ada peluang. Lari dijamin, tapi nggak ada ilmu. Lari nggak ke Surabaya, lari nggak ke Jakarta, lari nggak ke Mekah. Bisa dihitung jari. Ini, oke. Okay. Taksir. Bahkan subhanallah, saya sangat terharu biru dengan cerita yang sangat mengenaskan. Ada seorang yang menghadiahi salah satu kiai besar ketika umroh. Ya, mudah-mudahan ya Allah ini nanti pasti bermanfaat buat sang kiai ini karena dia ini kiai besar terkenal di Indonesia. Dengan saya kasih hadiah kitab nanti buat untuk bekal dakwah. Ternyata apa Pak jawabannya? Mas, dakwah di Indonesia itu nggak butuh kitab gede-gede. Subhanallah. Memang betul Pak. Bahkan kadang-kadang hanya modal ya daun kelor, modal daun pepaya aja bisa ceramah. Itu sambil berjalan kira-kira nanti ceramah saya apa? Ah, ini kayaknya daun pisang. Ya, temanya daun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah hadirin sekalian. Allah menciptakan Berbagai macam makhluk memiliki kelebihan. Coba lihat daun pisang. Begitu indah, begitu bagus. Lain halnya dengan kelor sama daun pepaya. Ini semuanya menganjurkan kita untuk bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Udah. Lah mau baca kitab apa, Pak? Hmm? Untuk apa kitab suku gede oh, Fathul Bari dijejer? Wah, sepet mata saya. Hmm? Ya. Masya Allah. Begitu. Badul Ini bukan didominasi oleh jamaah awam. Kalau orang awam malas eksplorasi, wajar masih dimaklumi. Kalau orang awam malas baca kitab-kitab yang besar, ya itu wajarlah. Sekarang tokohnya sebagai sumber penimbangan ilmu, sumber mencari ilmu, ternyata juga sama. Bahkan yang lebih parah mengedepankan ilmu laduni, ilmu pinter sendiri tanpa belajar itu. Wah, udah semakin nggak dipakai. Oh saya itu sudah langsung belajar kepada Jibril, langsung kepada Allah. Itu sanat saya paling tinggi di seluruh dunia. Saya Jibril Allah. Nah, Nabi Muhammad aja saya langkai kok. Itu yang nanti eh, karomah-karomah itu yang nanti kita akan bahas <clears throat> wali Allah sama wali setan itu. Yang selanjutnya nomor dua. At-tamassuk bima laysa minal haq. Ini problem, Pak problem di antara sekian problem umat secara umum berpegang teguh terhadap suatu yang nggak benar. Coba sekarang saya tanya, jamaah masjid hilang separuh, mereka nyari nggak? Keker nggak jamaah masjid? Bahkan kampung semua nggak sholat tenang aja. Beduk hilang, rame nggak? Hah? Gimana Pak? Saya tanya, beduk hilang rame nggak? Wah, kiamat tuh kampung antum. Itu. Iya. Jamaah itu pak, hilang separuh tenang, tenang. Bahkan subhanallah, mereka-mereka yang hidup di lingkungan yang diancam tidak bikin KTP gara-gara nggak tahlilan selamatan, di kanan kirinya jamaah eh, tetangga masjid itu nggak sholat bertahun-tahun mereka nggak terusik mereka tenang mereka tidak merasa bersalah bahkan jamaah masjid hilang separuh juga nggak pernah menanyakan kemana ini jamaah masjid tapi itu pak beduk sama kentongan hilang wah rame iya yeah. eh tasbih hilang aja rame kata bapak ini katanya eh, yang buat ide kentongan sama beduk itu kan Sunan Kalijogo. Tong tong tong kan gitu. Eh masjid masih kotong. Nah itu. Ya, tuk tuk dung dung, nah, ayo cepat. Cepat ya, deng deng sedang masih muat. Deng deng masih sedang masih muat. Itu cok kali cok ya. Digali-gali kok cocok. Duh ilmunya itu ilmu kotak gadek gatuk gitu pak. Ya, di masyarakat itu yang beredar itu. Gitu. Ilmu-ilmu Al-Quran, Sunnah, mengkaji kitab itu jarang. Sehingga sekarang itu kalau ngomong itu nafsu semua. Kalau ngomong adanya adalah menurut saya, otak saya. Walhasil salian yang dipegang bukan kebenaran. Coba lihat sekarang di, di tengah kita ini tarik menarik, wala wal barok permusuhan bukan titik inti. Kita senang benci karena didasarkan atas Al-Quran, oke. Okay. Saya menyenangi kamu karena kamu mengamalkan Al-Quran. Kamu saya benci karena sekarang menelantarkan bahkan menghujat Al-Quran. Tidak apa. Sekarang sudah meleset. Al-wala wal baru, al-hubu wal bughd bukan didasarkan al-bu al-hubu fillah wal fillah Bukan tetapi atas dasar hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, bahkan tidak ada kaitannya dengan Islam. Enggak ada kaitannya. Ya coba gara-gara sekarang kuburan, jadi perang kok. Dulu sahabat itu perang gara-gara apa Pak? La ilaha illallah. Itu. Sekarang perang gara-gara subhanallah hal yang sepele banget. Ini Bahkan bukan bagian dari hal yang harus kita menumpahkan darah. Kalau dulu para Rasulullah mengumandangkan perang Badar, perang Uhud karena la ilaha illallah ingin menjayakan kalimatullah al-islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Tapi sekarang apa yang dijayakan? Apa yang sekarang ditonjolkan? Apa yang dijadikan titik mereka memusuhi dan membela semua di luar daripada kacamata Islam, di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Wah Wakil. Hal ini yang menyedihkan. Makanya kadang-kadang saya itu merenung ya Allah, Umat. Ya, coba aja bayangkan. Ya, orang-orang zaman dahulu Pak. Kalau ingin menyesatkan orang kan, itu buka-buka kitab sampai berpuluh-puluh Imam Syafi'i mau mengkafirkan hafaz itu pakai dialog, argumentasi. Sekarang ini orang menyesatkan kita itu bukan orang alim, Pak. Awam. Awam. Sambil duduk-duduk di ini beranda rumahnya sambil ambil kutu. Wah itu sih jilbaban gede-gede itu kayak Batman itu kan alirannya aneh nah itu. Gampang banget. Itu ya Allah. Nah, selanjutnya penyakit yang ketiga, al-i'tidad bi tarjih nafs alladhi yakunu mansha'uhu hawa Ya. Orang kebanyakan mengikuti hawa nafsu, suara hati, suara jiwanya. Padahal kebanyakan adalah hawa nafsu. Perasaan, Pak. Dasar utama dia di dalam menentukan apapun perasaan yang kebanyakan mansyauhu kata Syekh uh, Abdurrahman Al-Yamani mansyauhu al-hawa. Ya, sekarang saya kasih contoh aja pada antum semuanya. Orang ketika ma, ma, apa ya, melakukan uh, lagu Wahabi, apakah itu syar'i? I? Ada lagu Wahabi ngerti? Ya itu. Antum udah hafal belum? Ada ah, hafalin itu. Iya. Aduh, kosidah masuk surga katanya. Ya, karena yang siapa siapa yang nggak bisa baca Al-Quran gantinya menghujat Wahabi. Nah, itu mudah sekali sekarang. Masya Allah perasaan. Contoh, Pak, kenapa Bapak eh, tahlilannya daripada mereka sepi nggak ada temannya ya sendirian ya dihibur kan dapat pahala pak hmm, dapat pahala terus nanti dibaca-bacain doa masuk 500 nggak nyangkut 10 ya undang sekampung kan masa sih pak di antara mereka ratusan itu nggak dikabulkan doanya oleh Allah Terus di samping juga silaturahmi, kirim doa, kirim pahala yang sekarang hadir ke rumahnya ngasih sedekah. itu kan bagus semua, perasaan. Pakai jilbab dasarnya perasaan, sholat juga dasarnya pakai perasaan, wudhu dasarnya pakai perasaan, bahkan nikah cerai dasarnya perasaan, yang itu muncul dari hawa nafsu semua. Sehingga muncullah mereka-mereka yang menjadi pengikut nafsu. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man lillah faqad istakmala iman. Ini sebaliknya. Man ahabba lil hawa wa a'ta eh, wa ahabba wa abghadha lil hawa wa a'ta lil hawa wa mana'a lil hawa ya faqad zala imanuhu. Sebaliknya hilang imannya itu. Hadirin sekalian, sebetulnya ini baru mukaddimah. Tadi saya diomongin panitia sampai jam 8. Jadi saya bingung saya. Nah, nomor sekarang nomor 4 dulu. Kita selesaikan 5, baru masuk ke tema itu langsung ditutup. ya. Arab yang keempat ada merujuk amma yatabayyin anna ghairahu aula bil haqqi min tidak mau rujuk, padahal orang lain yang menjadi rivalnya itu lebih berhak untuk kebenaran, lebih berhak untuk mendapatkan kebenaran, menyampaikan kebenaran dan jelas. Coba dari Komite Hijaz yang ketika itu dipimpin oleh Abdul Wahab Hasbullah mengklarifikasi datanglah 60 ulama seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Tentang masalah pembongkaran-pembongkaran penataan kuburan-kuburan di sekitar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Di dalam dialognya, mereka ditanya, kesesatan kita itu di mana? Gak ada yang jawab. Bahkan gak ada yang sesat di kalian. Kelih? Bahkan saya itu pernah dialog dengan 13 kiai 13 kiai kelas kecamatan. Masya Allah. Itu ya lumayan ketua-ketua itu. Itu saya tanya Pak Kiai mohon dengan hormat sampaikan kesesatan kita itu apa. Dia bilang, siapa bilang kamu sesat? Enggak kan? Repot. Kita nggak pernah bilang kamu sesat. Yang kita bilang itu cara kamu di dalam menyampaikan dakwah itu salah. Akhirnya saya timpali. Ya, terima kasih Pak Kiai, kita diingatkan. Tapi lebih abdulnya lagi Pak Kiai, Pak Kiai semua, tolong dibikinkan cara dakwah yang benar. Panduan nanti kasih ke saya. Sampai sekarang belum datang. Itu kan enak kok. Gak usah ngotot-ngotot. Kita itu dialog enak pernah ada jaringan Islam kultural ya eh, mau mendatangi rojak ngajak debat akhirnya saya hadepin dia berenam atau saya sendiri Pak Bapak ini mau apa saya hanya mau silaturahmi Pak lo katanya macam debat nggak jadi Pak ditunda aja. Cuman gini Pak, saya mendengar bapak-bapak ini katanya mengatakan roja itu suka membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan bapak-bapak sekalian. Pak, bukan di roja Pak. Yang membid'ahkan, yang melarang itu ulama, kiai, kitab-kitab bapak. Saya bawain satu-satu, saya buka ini, Itu. Salah satunya ngomong. Itu beberapa kitab sudah saya ketahui, sebagian belum saya baca kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Itu. Eh, ini clear. Udah jelas hak. Kita ketika kita dialog, nggak nggak ada ujung-ujungnya kecuali sesat kita itu di mana. Itu oleh karena itu empat inilah ternyata kebanyakan umat Islam terutama di Indonesia sulit untuk rujuk setelah datangnya kebenaran. Lawan rivalnya lebih berhak atas kebenaran itu. Tetap dia bersikeras. Yang kelima, mu'adatul mukhalif ma'al timali annahu wal musib. Memusuhi penentangnya Padahal penentang yang dianggap menentang ini, orang yang menyelisihinya ini, yang dianggap musuh ini, bisa saja dia itu yang benar. Pokoknya kalau datang dari musuhnya udah, titik nggak boleh. Kemarin saya haji pak, masya Allah, alhamdulillah salah satu kiainya itu nggak ngerokok ternyata. Wah, saya kaget ada orang eh, tradisional nggak ngerokok itu. Itu. Nah, hadirin sekalian, tolong nanti kalau sudah masuk ke Arafah, Mina, Muzdalifah, konsentrasi penuh, manfaatkan sebaik-baiknya. Haji ini susah, jangan dibikin main-main. HP, dibikin ngobrol, ngerokok. Kiainya bilang begitu. Coba kalau yang ngomong saya, langsung ditembak Wahabi. Iya. Jadi hadirin sekalian, Kebenaran itu kalau seandainya yang disal yang menyampaikan itu tokohnya, yang menyampaikan itu orang yang dikutuskannya, sami'na wa ta'na. Tapi serta merta karena yang menyampaikan itu dianggap musuhnya, dianggap menjadi biang kerok, dianggap menjadi penyakit puri dalam daging, maka langsung nggak mau mencoba untuk mencerna, nggak mencoba untuk meneliti dan nggak mencoba untuk mengorek dalilnya, argumentasinya langsung saja ditolak. Bid'ah, eh, apa? Sesat, Wahabi. Ini, ini mukadimah. Nah hadirin sekalian di antara ajaran-ajaran tradisional, ah, nih <laughs> Ini saya sebutkan lima menit aja, jangan khawatir antum. Ya. Antum kayaknya bakhil banget ngaji. <laughs> ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan ucapan indah dari salah satu biangnya Habib seluruh dunia. Semua kembali kepada mereka Pokoknya yang namanya Habib pasti punya hubungan sama dia. Pernyataannya yang cukup indah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang merupakan tokoh Alawi pada abad 17 Masehi berkata, lazimkanlah selalu kita berbuah. Dan ikutilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta teladanilah para salaf. Niscaya Allah akan memberimu hidayahnya. Subhanallah. Hmm. Ini disebutkan di dalam kitab Indonesia judulnya 17 tokoh terkenal di Indonesia. Ya, Habib-Habib itu semua itu ini Doa ah, kadang-kadang ini jangan-jangan semuanya adalah susupan dari musuh-musuh zindik ya Yahudi Nasrani untuk menghancurkan Islam pakai tangan-tangan Muslim. Kalau kita lihat apalagi kitab-kitab lama saya nggak ada semua ini ya kalau kita itu membaca semuanya agama asli tingkepan itu tujuh bulan agama asli nggak ada kaitannya dengan Islam ya Eh, hari ketiga ketujuh itu hak apa namanya <clears throat> Buddha Hindu bahkan sebelum Buddha Hindu juga sudah ada ya keyakinan kan gini pak <clears throat> roh jadi di dalam agama animisme yang namanya adalah kapitayan agamanya namanya kapitayan punya dua tiga semar tokok manik maya Ya. Kemudian ini hidup di suatu tempat yang tidak bisa menyentuh dan disentuh oleh manusia yang disebut dengan kahayangan dalam bahasa wayangnya kayangan maka dia harus cari wakil Tuhan yang ada di bumi nah wakil inilah sang yang wenang, sang yang tunggal, sang yang wasesa. Nah, dalam Hindu ada Brahma, Wisnu, Siwa. Karena ini nggak bisa disentuh dan menyentuh manusia, maka mencari wakil siapa? Rama. Itu sama. Milik semua. Ini juga ternyata begitu. Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana nggak bisa disentuh manusia, dicari wali-wali yang bisa menghubungkan kita ke sang yang apa manik maya, sang yang tokok, sang yang semar. Brahma, Siwa, Wisnu. Ini. Ya, Siwa. Jadi hadirin sekalian kalau kita lihat konsep yang ada di Syiah dengan konsep imamnya dan wali-wali yang ada di itu persis Enggak ubahnya, dia ini dijadikan wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Dengan istilah dewa setengah Tuhan, tuh, eh, manusia, manusia setengah dewa. Itu. Nah, mereka akhirnya nanti menyembah yang disembah namanya Tu. Sehingga Tuhan. Tu, ya. Tu atau Tu. Makanya Tuhan itu dari kalimat, dari bahasa sang sekerta dipakai untuk mengungkapkan Tuhannya orang animisme. Sebetulnya animisme itu sudah punya Tuhan, cuman sudah hilang di perhatian manusia. Sehingga apa? Diganti dengan roh leluhur, arwah, macam-macam benda itu. Nah, ketika roh itu masih animisme, dipindahkan ke benda-benda itu namanya dinamisme, dan kalau benda itu hidup namanya naturalisme. Paham nggak Pak Sampean Pak? Ya, Jangan bengang-bengang ini. Ya. Nyambung nggak Pak? Nyambung. Eh, ya. Oke. Okay. Tuh untuk supaya senang diberikanlah sesajen. Makanya sesajen itu adalah negosiasi sama tu, tawar menawar. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa diakal-akali supaya senang. Dikasih apa? Sesajen. Makanya namanya tu tumpeng. Nah. Ya toh? Tu juga. Ini enggak enggak main-main, Pak. bener ini yang ini bener Tumpeng. Nah, wadahnya biasanya tumbuh. Eh, tu. Ya kan? Biasanya uh, uh, makanan yang dipakai untuk wadah-wadah itu sajen itu biasanya tumbuh. Itu, tumbuh. Tuh. Makanya nanti benda-benda yang penjelmaan dewa-dewa itu, roh-roh leluhur itu juga disebut tu, watu, tuku, setu, ada tunya. Nah, makhluk yang nakal gentayangan itu Tuhan dibalik hantu. Eh, kayaknya Anda sudah mulai aneh ini. <coughs> Dilanjutin nggak Pak? Ayo nggak? Ah, atau antum nggak perlu mengetahui ini. Ya. Sehingga kalian seluruh simbol piramid itu adalah simbol animisme. Tumpeng piramid. Lihat yang ada di Mesir, piramid. Masjid-masjid di Indonesia masih unsur piramid. Nah, itu. Tu. Ya, tuku, watu, tumbuh, ya, pintu, Tu, itu pintu dulu itu tempat masuknya ke Tuhan itu. Pintu, tuh, terus apa lagi? Kayak setu itu kan diyakini tempat dewa air kan, setu. Dewa airnya di situ. Makanya untuk nyenengin Tuhan itu dibikinin setiap kuburan pasti ada setu. Anda paham? Di beberapa tempat itu setiap kuburan pasti ada setu. Setu itu untuk minumnya Tuhannya. Itu. Itu. Nah, dalam proses penyembahan itu pakai tu juga. Tulajek maksudnya berdiri. Ya. Tulang eh, tulangkap maksudnya rukuk, tulungkup maksudnya sujud. Ya, tulajek, tulangkap, tulungkup. Nah, Orang yang sudah bisa berhubungan mendapatkan wewenang sang yang wenang tu ini mendapatkan titel juga tu ratu orang biasa datu, oh, ya kan? Nah baru ngerti nih datuk baru sekarang. Datuk itu titel dari sono bawaan. Tuh ratu makanya ratu itu dulu dianggap wakil Tuhan di dunia. Sehingga apa yang dikatakan ratu, apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan diputuskan ratu sama. Putusan Tuhan, putusan Allah. Eh, putusan raja. Raja putusan Tuhan. Jadi sehingga dia mengatakan apa? suara rak, suara Tuhan, suara raja, suara raja, suara Tuhan. Nah, setelah Renaissance, kemudian didobrak adanya demokrasi, dirubah suara rakyat, suara Tuhan. Ya bodoh <laughs> ya. Eh, sama-sama sesat. Nggak benar. Nah, sehingga dari sekalian, orang yang sudah sampai pada tingkatan-tingkatan itu, maka dibikinkan nanti tempat-tempat khusus ya. Iya, candi ya. Candi nama apa? Lainnya apa? Kok kuil? Kuil itu Indo Buddha ya. Terus nggak usah nggak ngerti nggak apa-apa antum. Insya Allah nggak mengaruhi iman antum. Eh, ini agama Anas kenalin sedikit ya mereka paling mengelaku aswaja biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja asli Wejangan Jawa. Itu singkatannya. Pertama bertawasul kepada kubur, penghuni kubur. Makanya pada rame, apalagi tanggal-tanggal bagus, hari-hari bagus di Jawa itu hari paling bagus. Bahkan seluruh Indonesia, Jumat Kliwon. Jadi kemis legi malam Jumat Kliwon. Karena Jumat itu delapan, Kliwon itu sembilan. Berapa? Oh paling tertinggi. Itu. Makanya orang Jawa itu punya hari lima. Paling pon wage kliwon legi. Kliwon itu tengah. Ya. Itu. Pon sampon barat. Ya. Terus kemudian paling timur. Wage sama ini utara selatan. Itu makanya dari sini rahasianya kenapa ada pancer papat si, si Maksudnya, wali itu akhirnya dibagi sesuai arah. Persis seperti konsep Hindu. Hindu itu punya dewa sembilan. Wali Barat, Dewa Barat, Dewa Timur, Dewa Barat namanya apa? Hah? Pasti nggak ngerti lah. Ada Dewa Utara, Dewa Selatan. Itu. Cuma kalau di Jawa, Dewa Selatan itu di Jogja Nyiroro Kidul. Kalau Utara itu nyi Sekar. Kemarin kan nikah sama Mbah Kodok itu. Nah, itu nggak ngerti itu di media ada per, pernikahan Mbah Kodok dengan ini belum. Masya Allah. Anehnya di seperti pernikahan bener. Alhamdulillah, masya Allah. Ini terus kan uh, terus barat daya barat timur kan delapan tengah satu namanya sembilan itu terus kemudian dan mereka meminta syafaat kepada dosa kepada danyangan lainnya. Itu Masya Allah di Allah rijal Allah azizuna bifadlillah. Subhanallah. Allah rijal Allah Nabi Fadlillah, Sama qasidah burah, burdah tadi. Wahai makhluk yang muli. Apalagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak kepada engkau. Hah? Terus menuju nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lucu, di dalam kitab itu diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani mengadakan pengembaraan selama berpuluh-puluh tahun, ternyata ketemu dengan Nabi Khidir di pantai, ya, di pantai e, laut nggak disebutkan di mana. Kemudian disuruh untuk berhenti di pinggir laut, nggak nggak sholat, nggak ini semua sampai ya mimpi basah mandi junub aja nggak sempat. Itu pun ditengokin oleh Syekh Abdul Qadir ini inap Nabi Khidir cuma setahun sekali. Sampai setelah tiga tahun lulus, maka dilepas. Mendapatkan ilmu laduni. Setelah itu, dia pergi ke Baghdad untuk berdebat dengan seratus ulama. <clears throat> Masya Allah. Ulama ahli tafsir didatangkan, ahli fikih didatangkan, ahli hadis didatangkan, semua ternyata kalah debat. Karena apa? Keluar dari dadanya Syabdul Qadir cahaya, ngambil ilmunya ulama tersebut. Cut, cut, cut, cut, cut, cut. Akhirnya goblok-goblok kabeh. Lah kalau begitu kan oh enak Pak ya. Ah, gampang jadi orang pinter. Membudayakan selamatan dan tahlilan ini wajar ini ya di mana aja masya Allah. Mentradisikan hatapan Al-Quran di pekuburan. Baca, baca Quran di kuburan itu bisa hatam di rumah nggak pernah. Makanya setannya pindah semua ke rumah. Iya, ini ciri-ciri ah masya Allah pak. Ciri-ciri lingkungan itu kalau sudah jauh dari Islam, masjidnya sepi, kuburan ramai. Itu aja ciri Ya, antum lihat ke cita apa kuburan? Kuburan, masya Allah, kadang membuka, kadang apalagi menjelang seminggu sebelum hari raya, eh sebelum Ramadan, sebelum hari raya, itu wanginya ngalai masjid itu sampai 500 meter sekilo bau tuh kena angin berbagai macam minyak dituangin masjidnya apa kan Padahal Rasulullah mengatakan ikra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Qur'an jangan kamu makan dengan bacaan itu. Bahkan maaf Pak, kadang-kadang perang diskon karena persaingan ketat. Yasin diskon 35%. Al-Baqarah diskon 25%. Masya Allah. Menghadiahkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ini kan nih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية الفاتحة وإلى حضرة ابن القادر جيلاني وعلى التسعة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وسيدنا وجدتنا وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة البقرة Ah, <laughs> pada nggak bisa. Aduh, Pak, kok Al-Baqarah, Pak? <laughs> Itu. Menyiarkan ritual yasinan, Masya Allah. Kita nggak melarang orang baca yasin, Pak. Pokoknya kalau anak-anak itu pasti nggak beres. Coba mobil bagus, mobil-mobilan. Nah, itu. Jadi main bagus, main-mainan. Ya ini yasin bagus, yasinan ya nggak bagus. Tahlil bagus, tahlilan ya nggak bagus. Tasbih bagus, tasbihan ya nggak bagus. Makanya kalau antum istilah sholat Jumat, jangan Jumatan. Ada Mas, yuk Jumatan <laughs> kan main-mainan gitu. Makanya duduknya di belakang banget tuh. Datang akhir, pulang pertama tuh. Dan anehnya Pak, kalau Yasin itu dicari kalau ada orang mati gitu loh. Padahal Allah berfirman dalam surat Yasin apa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Hendaknya mereka, hendaknya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka yang hidup, hidup kok. Itu. Pak, sekarang Quran isinya hidayah. Mengajak orang sholat, mengajak puasa, mengajak sodako. Orang mati sholat, orang mati puasa, orang mati sodako. Ya, mau itikaf, yang butuh Quran itu yang hidup. Sehingga supaya sholatnya benar, zakatnya benar, amaliyahnya benar. Eh, kiprah di dunianya ini supaya menjadi orang soleh. Nah itu. Ya, soal masalah khilafiyah, membacakan Quran itu sampai atau tidak. Tapi kalau sudah transaksi itu nggak ada. Transaksi diundang, karena saya nggak bisa baca sebagai anak soleh, akhirnya nyewa orang Akhirnya nanti mendorong orang nggak belajar main sewa, main sewa. Mau semutrum ini sebes diundang itu tentang kaya. Melestarikan talkin mayit pasca penguburan sekalian azannya juga. Mendirikan bangunan di kuburan. Wah, ini paling banyak. Ini Masya Allah udah hampir nyaris sudah kayak candi. Kalau antum lihat ya, anak sedang menulis Wali Songo itu kan harus melihat situs-situs arkeologi, bukti-bukti untuk penulisan. Udah kayak candi, Pak. Ya, Assalamualaikum padahal Rasulullah paling membenci. Kuburannya sendiri aja dia berdoa, Allahumma la tajli, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah menyakralkan ziarah wali songo. Padahal la syadur rihal, kita tidak boleh melakukan syadur rihal, kecuali ketiga, Masjidil Haram, Masjidil Nabi, Masjidil Aqsa. Ini hadis ada di dalam Bukhari Muslim, anehnya kok. Kayaknya nggak dilirik hadis itu. Nah, menghidupkan maulid agung dan hari-hari besar Islam. Itu, lagi maulidan. Ya. Wah, itu sudah paling sakral persiapannya dari asar, maghrib, isya itu nggak salah jamaah di masjid stop dulu karena masjidnya dipakai peringatan agung terus sholatnya di mana pak? udah gampang di rumah masing-masing terus gimana pak? sholatnya kok di ya Allah maha penyayang tenang aja dengan kita membaca sholawat nanti dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah itu dalil utamanya. Nah, karena fanatis terhadap mazhab Imam Syafi'i. Tapi anehnya, nggak kenal Imam Syafi'i kecuali lima enam satu kunut. Iya, Pak. Se Bapak kenal Imam Syafi'i sebutkan Pak, ya kunut, sudah. Kunut. Nomor dua, membaca fatih Bismillah keras. Imam Syafi'i, hmm. kalau enggak, enggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Salat raweh 20. Kalau enggak 20, enggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, eh, yang keempat apa? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin al kiblati. Makanya pernah ada orang kata Syekh Utsaimin eh, salat di depan Masjid eh, Ka'bah. Setelah sholat ditegur sama Badui bahasa Arab Inggris eh, ini Arab Indonesia-nya begini, Pak kurang masian. Kok kurang? Sebutin jaraknya dengan Ka'bah berapa meter, tanggalnya, bulannya, tahunnya, biar malaikat nyatetnya lengkap. Ya itu. Ya siapa sih yang enggak eh, keliru? Ya namanya duhur, ya pastilah duhur. Sholli fardhu emang maghrib pak? Ya. arba mana ada duhur enam rakaat. Makmuran ya di belakang mau apa bapak udah di belakang ya pasti makmun itu mustaqbilal kiblah ya sudah ke sini mau ngadap kemana <laughs> iya, itu diulang-ulang lama fi faedah wa itu nawaitu doa li raf'il hadasil aswar itu Imam Syafi'i nawaitu sawma ghadin an adai parti syahri kok parti syahri itu <laughs> itu subhanallah ini awam Akbar. Ngertinya syafi cuma itu. Nah, sama talqin mayit. Terakhir, Udah itu. Wantum utak adik. Yang namanya Syafi'i. Di benak mereka enam itu. Wes. Enggak goyang-goyang. Wantum puter-puter paling pindah nomornya dong. Gitu nomor urutannya gitu loh. Kadang yang mendahulukan kunut, kadang mendahulukan talqin gitu aja. Itu Pak. Sayang kan Pak. Imam Syafi'i begitu besar, bahkan ulama sepakat mujaddid abad yang keduanya adalah Imam Syafi'i, ketiganya Ahmad bin Hambal dan seterusnya. Pertamanya siapa? Umar bin ini Umar bin Abdul Aziz karena pas penghujung 100 karena wafat beliau tahun 91 Hijriah. Itu, Masya Allah. Saya, kita kasihan. Nama besar Imam Syafi'i, kesungguhan Imam Syafi'i. Contoh aja soal masalah sholat jamaah di masjid. Lihat. Imam Syafi'i apa pernah absen? Enggak pernah. Ya. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i yang sholat jamaah fardu kifayah dipelintir. Ya, yeah. fardu kifayah itu apa? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi yang gugur siapa? Ayo saya itu yang gugur kenapa bapak gitu loh nah asuh pada sholat terawih yang 20 sahih pokoknya bahkan kadang-kadang sampai masjid itu sholat terawihnya sip gelombang dua gelombang tiga gelombang terawih sebelas gelombang terawih dua puluh eh, eh. nanti gelombang mulai mulai ah, rumah rusak. Nah, selanjutnya ini yang paling parah juga <clears throat> mereka <clears throat> mensucikan kita berjanji. Ini kesalahan-kesalahannya <clears throat> saya sampaikan semua secara runut di kitab saya membedah akar fitnah wabi. Nah, terakhir mengkultuskan qasidah burdah. Qasidah burdah ini saya akhiri dikit bahwa burdah ini ditulis oleh Muhammad Al-Busairi. Dia mengklaim kena sakit stroke dan mimpi ketemu Rasulullah dikasih burdah tapi setelah melek ternyata burdahnya nggak ada hilang nah dia terus kemudian ketemu orang miskin tanya tentang kosida itu ternyata setelah disampaikan ternyata orang-orang miskin itu kaya raya dan ternyata juga orang-orang yang kena penyakit baca itu sembuh sehingga dikatakan kosidah baroah juga karena menyembuhkan dan Busairi ini eh, seorang yang nggak jelas eh, lebih kepada filosof ya, sufi, darwis dan itu pada abad ke awal tujuh ya. Ya, wafat tahun 608 Hijriah. Kemudian eh, dia menulis itu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha ya al karami ya Rabb mulai Alal habibika khairul khaki kulli wimi. Di sini saya turunkan bahwa sida itu dan komentar dapat para ulama insya Allah dan akhirnya cukup.